ngaji nasare mah ngaji nanti ngaji brut ngaji har ngaji jerik ayah saya emang ngaji niskan di naon nu diaji hati-hati naon hasil ngaji teh oh kudu nanya nu ngewa mere nu koret sanggup tuh oh, ah, berat itu gak bakalan kuat biar aku aja Ustaz ngaji ke mana eta nanya nu ngewa mere nu koret nabi Nabi mah ya Yahudi lolong ngahina we gawe nate geus lolong kurang ajar ku Nabi mah dihuapan we coba mun harita Nabi na Ustaz Epi lolong kurang ajar ngomongkeun batur jaban usuk ngahuapan aja Nabi diomongkeun apa si Muhammad da nah, karena lolong teu apa ngahuapan teh Muhammad diomongkeun eh dihuapan we dengan lembutnya coba mun harita Nabi na urang keur dihuapan ngomongkeun diganti ta sangguna ku kesik ku senokna diganti ku singkup meureun Awal kena nepi kamawat Nabi begitu nggak? Senyumnya diusapkan tanpa kata Ketika satu ketika Nabi wafat, orang itu bertanya, diganti ku asisten Nabi. Nah wafatnya tengenah hendah jengkel meren. Lalu orang itu bertanya, kemana yang biasa menyuapiku? Itu adalah orang yang kamu cerca, kamu maki, kamu hina, kamu dengki. Dia Muhammad Rasulullah. Rewasen Selama itu aku cerca, aku maki, aku hina, aku dengki. Ya, kemana dia sekarang? wafat nah ulang merasa kehilangan pengen cek oma irama halo sudah tiada baru terasa nabi dirasakan setelah wafatnya pun masih seperti ada akhirnya apa orang itu menyatakan masuk Islam jadi melakma tekudu tak jadi setuju tidak tak ibu-ibu singnya ah kasalaki tong galak ayeuna can karasa ke salaki geus eueuh saya boga dongeng salaki teh soleh pisan ngambil pensiun muda otomatis dong istirahat di rumah pemajikannya jengkel meren ayah salaki di imah wae akhirnya ngomong juga RRI ngawek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek stres dong sugante pensiun muda terik tenang di iman menikmati sisa usia sisa bekerja teh kadun kia ustad akhirnya dia mempositifkan keadaan itu rajin ke masjid pun isa jam 8 ke sebuah si bapak itu mah itikaf sampai DKM Pak punten bari kunci masjid ah sok we sad abdi mah nyewa we cenah sa lapak mah di dieu naon parek balik teh jiga nutroma ngadongeng we bari ngopi di teras masjid sebenarnya guru bejakeun hareang balik ke naon boga pamajikan juga RRI juga radik radio Indonesia naon gitu Pak ngawek wek wae cenah terus kadang sok jengkel cenah ustaz daripada pasnya abdi milih itikafnya di masjid terus bapak rek naon ayeuna pernah sekali waktu mah balik di masjid lain dibere cai lain dibere dahareun kadon diomongan we da jurang teh jelema cenah aya nafsuna terus dibokom we cenah dipangku tuluy dialungkeun ka sumur untung sumurna deet nepi ka kieu disadana ge huh nah. pingsan tapi sumur saat aya jurigan aya kunti hibar luas dong salaki ngalungir memajikan ke sumur tiba-tiba jadi kunti kunti kata kunti balik deh saha pemajikan mana jadi kunti aing mah lain pemajikan mana tuh pemajikan mana mah dihanap? nama nih hibar gandeng anu cerewet cenah tuh mata kur pun boga pemajikan cerewet teh minimal di imah mulai kunti da buktina kunti ge sieun kudu cerewet mah nah ustad aya nu cerewet eueuh kunti heuh da eta kuntina apa tuh kunti non kunti teh bahasa Arab lalaki anta lamun awewe an berarti jurig awewe kunti jurig lalaki kun kan kurang ternama jurig lalaki ulah terjebak ayah rorok kidul berarti ayah rorok yang rorok wetan yang rorok kulon nganu terkenal nama rorok kidul ya seperti temannya si ibu merasanya karasa nama pas geus maot si bapak stres gula darah stroke dicarekan wae ku pamajikanna reup we maot si ibu karasa ceurik dah pas bapana geus maot salakina mah curhat kaciri menyesal naon pas kanu hajatan nyanyi nu tadi kehilangan oma irama tapi ceurik minta tisu ramisa bu nah nyanyi teh bisaan penjiwaan Ustaz apa sejarah si bapak baheula nya nu geus maot ibu mah asa dosa cenah kaduhung keur hirupna direwelan nya matak bu kaduhung mah tarati heula terus ibu naha ibu mah janji cenah moal kawin deui heuh saha nu hayang ka ibu geus peot cenah terus aya manang naon bu keur budak ah ka budak ustad mun ibu maot pangbejaankeun weh tong dikubur si mamana kubur mamah deket si bapak singkat cerita si ibu maut amanah dibejakeun ke anak-anaknya tong neangan wakaf di mamana si mama mun maut dikuburna yang deket si bapak dikuburkan yang deket bapaknya eta eh, mah beres penguburan si ibu si bapak cengkat dia di kuburan siang iludai ganeng setiap kamari dia aing geus tenang-tenang di kuburan mata kudu beberes ieu teh dengan cara istiqomah naon ustaz ari istiqomah arti kata sederhanana istiqomah teh angger orang Sunda bilang tetap renggenep ancek pancek pemadegan dina hiji kaayaan punten untuk beriman kepada Allah istiqomah di jalan Allah itu masalahnya nggak enteng jangan lihat saya hari ini fluktuatif kuma ustad fluktuatifna anak berat life is never flat hidup nggak pernah lurus saya tuh ujuk-ujuk jadi ustad boh tantangan tuh kurang tina tukang mabok tukang gelut sahok kedua gaplok tukang bobok tukang tarok saya di Bandung ngageng pak tapi solo karir saya mah eh aslinya tong ditinggal liletik nah cabakan mah gedean eh apa tuh budak sayang seberiji ustad usaha tara anak deres nya ge leutik budakna mah opat awewe hungkul garulis budakna opat awewe hungkul lain awewe opat budakan beda makna eta mah jadi nanya lagi bae da urang mah payu atuh beda jeung orang dia gara ranteng tapi teu payu berarti ayah sinetron anyar GGM ganteng-ganteng mubazir CCTV cantik-cantik tidak pasti ya urang mah bahwa baonglah sorangan karena ngageng ngagrup tapi wau jenggeng mamana asup ka dia di aku asup ka dia di aku asup di ka dia di aku tapi mun aya ka nyeri sorok karir di udag sorangan mau ditarajaan nya nu jangku kasus berkasus dong aduh capeknya luar biasa dapat apa dari gagayaan seperti itu dapat resah dapat gelisah dapat gundah dapat gulana dapat cangkel pegel huh di penjara akhirnya tilu bulan cingogota na di kebon waru di karantina di blok D tengising tekii kuatan uji nyali aslina itu sekolah termahal di dunia nah penjara disebut sekolah termahal di dunia gampang asup hese keluar eh aslina ITB mah hese asup gampang keluar penjara mah gampang asup hese keluar daftarnya mau hayam weh kurang barulah ngadodet lemak nya otomatis dicokot ke polisi ya, tuh daripada mana pengep ke masyarakat ini nggak suka saya aman sih ngena nah. ya, nya gising diantar juga presiden udah bising kabur oh itu pengalaman nah, ayat-ayat cinta kegiatannya naon di Daik ke daik karena resel maca Quran sapuai sa ayat sapuai sa ayat sampai apa genep jus pas balik ke imah Kumapi penjara teh seksi bapak canggel pak. Apa sabara jus, genep jus, abus deh ameh 12 jus. Mata kacabangan lebih ke ayeuna. Balik di mana, Bro? Balik pesantren, pada balik di penjara. Pesantren yang paling efektif. Mata sok rek baraong mah. Kuaing doakeun sing asup penjara. Ameh mikir. Mata pengalaman teh beja beja karena experience is the best teacher. Life is never flat. Pengalaman guru utama hidup nggak pernah lurus. Tong ningali Ustad Epi ayeuna seberapa kali asup tahanan oke. Okay. Keluargaan keluar nu terakhir mah teu bisa diajak damai korbanah Tahan di bulan ponis bebas karena tidak terbukti tidak bertanya kena fitnah saja. Tapi itu saya dijadikan pelajaran. Maka besok ada bedah buku di Braga titik balik Epi Ependi, Epi Ependi Reborn. Itu kisah sekelumit perjalanan saya Nutadina Jadah menjadi ada di atas sajadah. Nutadina Edan menjadi Adan, Nutadinya buka orat sekarang di jilbab. Nutadina maksiat diajar taubat, Nutadina bejak diajar taat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ningali akhwat rasanya takwat selalu kalau ingin kasih mereka coklat selalu lari ke minimat buat mereka paham aku punya niat dan tekad sehingga mereka mau akad ya sekarang enggak karena udah tobat siapun pun ahwat yang memikat tak kuberi dia coklat tapi kuberi dia seperangkat alat sholat asal jangan lebih dari empat offside ya setiap orang suci punya masa lalu untuk istiqomah masalahnya nggak gampang Kermabok, kerjinah kergelut keribu. ayah nungah hujat mual top tempat hiburan aman weh tapi ketika orang keluar tina zona eta balik ke masjid babaturan anu can ningali orang ke masjid wudhu si anjing sholat singkang toh oh itu tuh baheng weh orang ada nyokot mik masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar lain dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ku baru mah edan adan anjing goblok jadi vokalis The Masjid sabok dong saya belajar dari seorang sosok yang sabar Nabi Muhammad diludahi tak membalas meludahi setuju? setuju tapi yang meludahinya sakit siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahinya tak etak beratnya hijrah teh maka remi nam pemanis pemuda masa kini berhijrah, beristiqomah, apa berjalan sehingga istiqomah wafat dalam keadaan husnul khatimah Berat. Hijrah itu berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Nu mah istirahat, brother. Tak kenal Ustaz Evi pakai kupluk. Ada alasan dong. Metode badedengean. Sok tobat mah pasti diomongkan anjing sholat pengalaman orang teh di Trans Studio Bandung awal-awal viral tah kieu style di bawah heula balik ngaji kan menang amplopnya di ditu mah ting di dieu mah balik ka imah suasana cerah juga kieu can boga kru lobaan baheula mah turun masih pakai motor ke Trans Studio Bandung ge gak duit dong Tiup gue di sebuah kafe di kawasan terpadu Transmedia Bandung ke tiup gue di kafe. Ya paling kan can viral hari taman can naik daun. Can jadi hile dari itu. Sen kopi, ai kopi kafe makanya anu etik tapi nyeret ya geuningan. Espresso. Set biasa teh pahit ningali bilna 65 ribu dan pahitnya kena puluh lima ribu saya ke hari tamu di opi pahit dibeakan peher jadi beakan kena puluh lima ribu akhirnya di kerja saragot saragot apa yang terjadi ada takdir lain kenongrong nongkrong dia na kursi bari nonton TV tiba-tiba anu ngadekung kan di tukang kenongrong bro lamun harita jamaah apa orang yang ngadegungkan penistaan agama seorang ustad didegungin oh, pengenah berita nage tinggalin banget tak kebaturan. Pi kenal mana Sila ini tepangi gimana 20 tahun eh cahingnya mana kaciri kolot pengerin aing ke stres aing alhamdulillah pangi mana diuk diuk diuk pi aing ilu gawe pi gawe naon dah aing teh gawe, ah nih mana banget bersihnya, udah disusu cah aing teh mana geus di mana cenah we ya di dieu aing nenangan maneh euy na Facebook na naon teu panggih terus aing narik naon mana rek curhat naon aing pemajikan minta cerai ku naon bray boga gawe pingin lu gawe pi aing teh digawe eh mana geus di mana we pi geus ngaji si anjing ngaji bawa lagi jeung aing mabok eh hari mana ini satu ngobrol pipa sealnya mana ini kopi ah, ini eh, masalah centeng beli kopi segetik harganya puluh lima ribu jadi bere gula jadi bere naon eh panon jaging jadi entak nak gaul lah teh teh nak kertas teh lain toothpick gula bodas brown sugar teh gula berem cicikeun galok tuh kan ayo silaturahmi mah jadi kunawe amis gaul udah ngopi belum diam-diam baik galokin atupi galokin tong diamin mana mah kopi diamin ngobrol we asiknya angker tuntutan nanti pi lu gawe pi gawe naon atau berani orang mesti gawe curang yang sebulan tahun yang mana bisa hirup nyeh ya dari cabakan aku curang ini rumahnya eh yang gawe kok majikan nggak sengaja gugat cerai senang tapi aing jadi supir mana naon orang kayak dia mau motor suan akhirnya minta gawe anggar orang nggak tadi gawe ya gue balik ngaji mana tuh ngomongin agama anjing ke stres dia macam eh mana di mana eh, aing jelaskan aku udah seberapa kali pertolongan Allah orang capek jelaskan Ayo ibu-ibu gelis lah banget nanti terjauh ujung Ulian guritno kan kan sarki gitu hijab nanti ngaliwat ka orang Ustaz Evi aku duluan wow coba Waalaikumsalam ke mana teh ah pulang ah itu malam Kemudian suamiku nunggu, oh bukan salah. Teh teh teh sebentar teh diganggu waktunya boleh? Oh dengan senang hati. Ada apa Ustaz? What can I do for you? Uh, ini temen yang siri saya udah nyatain saya habis ngaji tapi dia nggak percaya. Tete tadi ikut kajian ya? ikut siapa ustadznya Ustaz Evi jelas kan Syaitan ngomongnya nang anjing gue rezeki mau bayar mana ah teh teh sebut tengaruh tengaruh makasih ya teh ya dadah yuk dadah yuk dadang yuk bambang terus mana percaya kene tuh ah mana kan gue seteng ah gimana naon tuh mana ini baru lagi mawok aww ah, jeng aing karena jadi ngaji naon percaya aing ayah we pitulung alat teh biji di dia rada di sekolah teta mah awewe ke sekolah tong disebut nini nini Ustad punten Ma ngalangkung mana mak ah tipayun ah nikre nama teh naik grab ih si Ustad cunihin cenah jeung rek ngagrab mah eh sakamana wae nah, mobil taksi taksi taksi Ari mah kamana wae. Mama kadieu mah tapi badan naros mati mana hari ustad mati kan ngilu pengajian yang ustad saham itu mana eh ustad amnesia gitu. kan ustad lu ngacapruk nami marte takun ini ini ah, ulang asli nah bro tanyakan sini ini mana ini ini bohong rek mau? sudah dulu kok tanya?